Sehingga dengan itu kita leluasa menikmati seluruh nikmat Allah yang disediakan di muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas yang ini adalah tentang serba serbi atau informasi dunia Islam. Kita lihat sebentar apa yang terjadi di negara sahabat, terutama di negara Timur Tengah, yang atau notabene adalah negara-negara Islam. Sedang terjadi satu pergolakan menuntut kebebasan dan berdekatan demokrasi di Tunisia berhasil dan di juga di Mesir. Sekarang sedang berlangsung di Bahrain, di Yaman. Terakhir berita kemarin kita terima di Libya dan juga di Aljazair. Mungkin nanti berkembang terus ke negara-negara Arab lainnya. Pada dasarnya masyarakat dunia sekarang sedang menuntut ada kebebasan dikatakan demokrasi. Nah negara-negara yang kita sebutkan tadi memerintah dengan cara otokrasi dan ada kerajaan yang sudah mapan seorang presiden yang bisa bertahan sampai 30 tahun dari Mubarak yang terakhir ini adalah Muhammad Gaddafi ya jadi presiden tetap berpangkat kolonel tidak mau berpangkat jenderal akhirnya anak buahnya pun tidak ada yang berani mengatakan jenderal juga sekarang berkolam apa yang dituntut dengan demokrasi yaitu kebebasan pada dasarnya demokrasi adalah satu kalimat yang sebenarnya bukan datangnya dari konteks Islam demokrasi adalah demonstrator. Satu negara ditentukan oleh masyarakat banyak. Apa saja diputuskan oleh orang banyak dalam masyarakat. Tetapi dalam Islam tidak sepenuhnya demokrasi itu bisa berlangsung karena demokrasi yang dimaksudkan kebebasan itu tidak termasuk untuk membicarakan masalah-masalah yang sudah makruf yang sudah hukumnya sudah termaktub secara tat'i di dalam Al-Quran wa Sunnah. Di demokrasi dalam Islam, kalau hal-hal yang menyangkut dengan satu keputusan prinsipil yang telah ditetapkan oleh Al-Quran, tidak ada lagi peluang bagi masyarakat atau umat untuk membicarakan atau memerubahnya karena alasan demokrasi. Kalau ada di satu tempat terjadi pertengkaran, ingin membicarakan masalah minuman keras umpamanya, karena sekarang sudah modern, ingin mengatakan hal. Kalau unsur-unsur haramnya itu masih ada, sekalipun dalam tempat itu dalam seratus orang yang berkumpul satu orang saja seorang lama yang mengatakan itu haram maka itu yang benar bukan yang sembilan sembilan orang itu demokrasi yang dimasukkan dalam Islam tidak sepenuhnya kepada diserahkan kepada suara masyarakat hadirin yang berbahagia kita khawatirkan di dunia Arab ini demokrasi yang dituntut adalah demokrasi ala Amerika ala barat. Tapi mudah-mudahan tidak. Karena kita yakin para ulama itu di sana masih konsisten dengan nilai-nilai keislaman. Demokrasi boleh dalam hal-hal yang menyangkut kehidupan masyarakat diputuskan secara bersama. Tapi hebatnya Presiden Obama meminta kepada negara-negara Arab harus mencontoh demokrasi yang ada di Indonesia. Apakah benar apa yang terjadi di negara kita demokrasinya atau reformasi yang terjadi itu sudah tepat? Mungkin itu yang ingin kita bicarakan saat. Jadi ini berbahagia, reformasi negara kita banyak dinilai dengan reformasi yang kebablasan. Banyak orang-orang yang menuntut kebebasan secara penuh. Kebebasan berpikir, kebebasan berpendapat secara penuh. Termasuk kebebasan menodai agama. Apa sebabnya saya katakan bahwa Indonesia sebenarnya bukan contoh terbaik terhadap reformasi. Sebenarnya kita mendambakan bahwa yang harus berbicara itu adalah hukum yang telah ditetapkan banyak hukum yang telah ditetapkan untuk mengatur kehidupan bangsa ini. Umpamanya, tahun yang lalu ada permintaan yang sangat keras dari kelompok liberal untuk meninjau ulang Undang-Undang Nomor 1 PNS 1965. Undang-undang itu sebenarnya sudah sangat bagus, yaitu undang-undang yang mengatur pelarangan penyebaran agama yang berbeda penafsiran agama yang dianut di Indonesia. Jadi dilarang penyebaran agama yang berbeda penafsiran. Yaitu juga ada larangan penodaan agama atau menyebarkan agama dengan melakukan satu penafsiran lain yang berbeda dengan agama. Nah, setelah uji materi, rupanya dalam sudah berlangsung sekian lama, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 PNPS 99 itu masih layak untuk dipertahankan. Karena inilah satu undang-undang yang menjaga terjadinya kerukunan atau tidak saling menistai. Apa yang terjadi sekarang? Banyak sekali tuntutan-tuntutan, artinya peristiwa-peristiwa yang dibiarkan bertentangan dengan undang-undang yang terjadi. Umpamanya, kelompok liberal menginginkan bahwa kepada bangsa ini diberikan kebebasan yang sebebasnya termasuk hal pornografi dan pornografi. Umpamanya mereka tidak menyetujui tentang adanya undang-undang tentang pornografi dan pornografi. Ini dikatakan hak asasi. Seorang punya hak asasi untuk mengekspresikan kemauannya tentang seksual. Jadi malah ada tuntutan supaya di Indonesia juga diberikan kebebasan untuk menikah dengan kelompok sejenis, wanita dengan wanita dan laki-laki dengan laki-laki. Ini sangat kuat. Kemudian ini sudah jelas, ini bertentangan dengan norma ketimuran kita. Walaupun di barat sudah ada negara yang negara-negara yang membolehkan pernikahan antara kaum lesbi dan kaum homoseksual. Itu mungkin di sana. Tidak semua hal itu nah, cocok dengan kejemuran kita. Karena kejemuran ini adalah lebih identik dengan Islam. Maka hal itu tetap yang disalahkan adalah undang-undang. Nah, itu mereka kelompok liberal ini menuntut supaya undang-undang ini dihapus. Termasuk penodaan agama. Tidak boleh agama yang sama menodai agama lain. Dalam kasus Ahmadiyah, sebenarnya kalau kita ingin jujur mengatakan bahwa kalau undang-undang ini saja diterapkan, ini sudah selesai permasalahannya. Kelompok Ahmadiyah dianggap, bukan dianggap lagi, sudah diputuskan oleh majlis ulama sebagai kelompok besar. Masuk ulama dengan kepakaran mereka masing-masing dan itu adalah kumpulan dari seluruh organisasi Islam, para intelektual dan para ahli yang berkumpul untuk menetapkan satu kriteria yang mengatakan satu kelompok atau jamaah dikatakan sesat. Ada sekitar 10 kriteria yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama tahun 2007 mengatakan satu kelompok boleh dikatakan sesat. Ini ter ter tentu untuk kelompok yang mengaku sebagai muslim. Apabila mengingkari rukun iman dan rukun Islam. Di kalimat pertama ini saja, kelompok Ahmadiyah dan kelompok lain yang mengabaikan tentang kitab suci, yang mengatakan ada kitab suci selain dari kitab Al-Quran, ada nabi selain dari Nabi Muhammad, dalam setiap satu ini saja sudah bisa dikatakan kelompok itu adalah kelompok sesat. Yang kedua meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Nah, di Indonesia itu sangat banyak satu kelompok yang mengikuti akidah kepercayaan yang tidak sesuai dengan dalil syar'i. Ada kelompok yang berbaikat pada seseorang. Dia belum dikatakan muslim, sebelum dia berbekat pada pimpinannya, pimpinannya itu di Indonesia. Nah ini menyalahi syariat itu tidak ada satupun bayat kepada seseorang. Dalam Islam dikatakan bayat itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak ada bayat pada si pula. Nah, tadi malam terungkap bagi bapak-bapak dan ibu-ibu saudara yang melihat ada dengar pendapat Ahmadiyah dengan Komisi 8 terungkap semuanya sebenarnya itu bagus untuk kita amati bahwa sebenarnya kelompok hadiah Ahmadiyah ini telah keluar dari jalur apa dikatakan Islam. Bagi dia tidak dikatakan seorang muslim atau mukmin sebelum mempercayai kalau bulan Ahmad itu menjadi seorang nabi terakhir. Jadi kita ini dianggap tidak muslim. Dan itu tidak hanya dalam konsep mereka membantah. Wah itu kan kata-kata orang. Tetapi dalam kesehariannya mereka buktikan. Kalau bapak-bapak pergi ke masjid Ahmadiyah yang bukan anggota, bapak dibiarkan salat di situ. Dia dia tidak akan mau ikut dengan bapak berjamaah, tetapi sesudah kita keluar, masjid itu dibersihkan. Menganggap kita belum muslim. Dan itu kata Azumati Asrata di malam juga masih dikatakan. Ini adalah penyimpangan yang sangat keras penyimpangan yang sangat luar biasa. Sudah menganggap kita yang dikatakan kufur, bukan mereka yang dikatakan kafir. Karena tidak mengakui lagi Al-Quran sebagai kitab suci. Mereka sudah punya kitab suci yang dikatakan terkira. Terkira itu ayatnya 15 ribu. Sementara Al-Quran kita ayatnya cuma 6.666 ayat. Kenapa terjadi begitu banyak? Ada penyambungan-penyambungan. Dipotong di sini, sambung di sana dalam Al-Quran dikatakan takrib atau memindahkan tempat atau ada sesuatu yang dimasukkan yang sesuai dengan keinginannya. Nah, pasti apa yang dipahami oleh kaum muslimin terhadap kitab perjanjian baru itu banyak takrif. Tidak murni itu ada dari wahyu. Ini banyak dicampur tazkirah ini yang sudah 15 ribu ini itu banyak sekali tercampur dengan perkataan-perkataan ulama. Ahmad. Nah, dari kriteria ini saja, kalau kita ingin mengikuti Undang-Undang Nomor Satu, sebenarnya dari awal Muhammadiyah itu sudah tidak berhak lagi hidup di negara yang berundang-undang ini, undang-undang dasar. Tidak ada lagi polemik. Polemik apa yang dilakukan lagi? Mau diundang ke DPR? Bagaimana orang DPR juga banyak yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang kasus-kasus yang terjadi sebenarnya tentang analisa yang dalam tentang apa sebenarnya. Itu yang dari Ibadah ketiga malah membacakan secara detail apa penyimpangan akidah yang sangat luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran itu dikatakan juga sesat. Sesat. Kalau ada kelompok yang meyakini ada wahyu setelah Al-Quran itu adalah akidah kaum muslimin Nabi yang terakhir Khatamul Ambiya Khatamul Ambiya bagi kita orang Islam adalah Nabi terakhir secara fisik. Tetapi bagi orang Ahmadiyah diplesetkan. Itu bukan Khatamul Ambiya itu semacam mahkota atau apa. Jadi mereka memplesetkan itu untuk kepentingan sendiri. Kalau kita lihat dari kelahirannya adalah Ahmadiyah lahir di Pakistan adalah satu kelompok yang dihidupkan oleh Inggris untuk menghadapi kaum muslimin yang ada di sana. Setelah mereka merdeka, Pakistan mereka jadi negara Islam, kemudian Ahmadiyah dinyatakan sebagai satu kelompok minoritas non-muslim. Mereka tidak berhak lagi hidup di Pakistan itu. Nah, justru kok Indonesia bisa hidup merdeka. Di negeri asalnya saja sudah dikatakan mereka non dan kami dunia Islam, Rabita Alam Islami, Konferensi Iman Islam sudah menyatakan Ahmadiyah tidak boleh lagi atas nama Ahmadiyah untuk pergi haji ke Mekah. Karena dia bukan muslim. Jadi di perbatasan antara Jeddah dan Mekah, kalau ternyata ada paspornya atas nama Ahmadiyah, dia akan ditolak. Itu dunia Islam sudah mengatakan begitu. Nah kemudian mereka mengatakan tidak sah seorang muslim kalau tidak berhaji ke Lahore yang mengaku lagi. haji. Dan ini dibantah semua, tetapi ada itu tertulis di dalam tafsirah itu. Mereka kadang-kadang membantah tetapi tetap menjalankan apa yang tertulis. Nah, hadirin yang berbahagia, kalau kita lihat ini sebenarnya adalah penengkaran terhadap hukum-hukum yang ada. Kita boleh reformasi, seperti Arab itu menjadi reformasi bebas, tapi tidak reformasi pelanggaran hukum. Reformasi itu ada negara hukum. Kita mengakukan bahwa hukum itu adalah yang dipanggil. Mestinya setiap kaum muslimin mengakui undang-undang ini. Kalau ini sudah diakui dari awal sebenarnya, tidak akan terjadi lagi pertengkaran di ada Kemudian, ada tuduhan pada kaum muslimin yang dianggap adalah kaum muslimin suka melakukan kekerasan. Penelitian dari Hendardi Eshan mengatakan secara dari para itu mengatakan umat Islam ini memang punya bawaan radikal keras. Yang dituduh adalah kelompok-kelompok eh, kita dari FPI, dari FUI. Dan juga dari Wahid Institute menyatakan begitu. Tapi anehnya, saya mendengar sendiri ketika ada pertemuan Sidney Jones, seorang peneliti dari Amerika, beragama Katolik, melakukan penelitian tentang kekerasan di Indonesia. Apa keputusannya? Kekerasan di Indonesia terjadi bukan karena kaum muslimin, tapi karena mereka diprovokasi oleh kelompok lain. Siapa kelompok lain? Dia menyalahkan kelompok yang datang dari kelompok evangelis Amerika. Nah, ketika itu ditanyakan apakah benar kepada ketua PGI, benar kalau di Indonesia itu gereja yang terdaftar hanya 96 kelompok gereja. Sedangkan di Indonesia ada 350 kelompok sekte gereja ini. Nah, yang di luar 96 ini kami melakukan pemurtadan secara serampangan, memberikan bantuan tak terbatas, melakukan pernikahan-pernikahan untuk tujuan untuk memurtadkan. Nah, ini adalah penyebab, pemicu kata Senejon itu menyebabkan kaum muslimin marah. Nah dia sebenarnya buka koloknya sendiri bahwa evangelis dari Amerika ini sangat agresif, agresif memurtadkan bangsa ini dan umat Islam marah. Bukan umat Islam yang punya pembawa marah, tetapi dia sudah diganggu akidahnya. Nah, kalau Bapak ingin tidak percaya itu boleh pergi ke Masjid ulama, ada hasil dari penelitian ini. Yang kedua menurut dia, Kenapa orang Kristen sering menggunakan satu istilah-istilah yang selama ini dipakai oleh Islam? Umpamanya kata salawat. Salawat itu hanya untuk Nabi Muhammad. Sekarang sudah disebutkan salawat itu. Nah, kata salawat sudah dipelintir. Pesantren, umpamanya, sudah pesantren Alkitab. Banyak lagi berpuluh-puluh kalimat yang mestinya tidak boleh digunakan. Hanya istilah Islam. Sekarang dipakai mereka untuk mengelabui masyarakat. Mereka juga ada khutbahnya, positif seperti khutbah kita. Membacakan Injil dengan cara menyanyi seperti membacakan Al-Quran. Kata Snejon, inilah permasalahan yang menyebabkan kaum muslimin marah. Karena mereka sudah diganggu. Jadi, tidak mungkin ada asal kalau tidak ada nabi. Sayangnya pemerintah kita sering menangkap asap. Asap ditangkapi. Bagaimana menangkap asap? membunuh, menghentikan orang-orang yang akidahnya diganggu, nabinya dihina. Malah kalau Bapak ingin tahu yang terjadi di Pasuruan kemarin, Republika sudah mengatakan saya mungkin tidak apa mengatakan lagi. Ada kelompok seorang faktor dari Manado yang membuat buku, yang menulis buku, yang mengatakan bahwa Hajarul Aswad itu hanya kecil batunya, dan itu di dibalut oleh kuningan itu gambaran kemaluan wanita yang diciumi oleh setiap hari oleh laki-laki. Apa itu tidak penghinaan? Kalau anak muda marah, apakah ini asap yang ditangkapin terus? Sementara ini hukumannya rendah sekali. Malah mengatakan pilar-pilar yang ada di Mekah itu seperti di tempat Jamara itu dikatakan adalah kemaluan laki-laki Kena hinanya dilempari oleh laki-laki dan wanita. Itu tulisan-tulisan apa? Masih ada lagi tidak penghinaan lebih buruk dari itu? Nah, kalau kamu muslimin marah, yang ditangkap kamu muslimin. Nah itu pemerintah kita sering menangkap angin, menangkap asap. Matikan apinya, baru selesai. Nah itu yang terjadi di negara kita ini. Reformasi yang siapa belakang. Membiarkan orang menghina agama orang lain sebagai muslim tidak pernah berkeinginan untuk menghina orang. Nabi kita sering dihina terus. Dikatakan seorang tokoh pelacur segala macam pembohong besar. Kita karena iman kita mengatakan bahwa Isa itu adalah seorang seorang nabi. Walaupun tahu kita dia tidak punya apa Pernahkah kita teringat, teringat, teringat di kita ini mengatakan bahwa Nabi Isa itu punya bapak? Tidak, dengan iman kita yang mengatakan jangan katakan itu berdosa. Tetapi mereka dengan lancang menghina Nabi Muhammad. Kalau kita tanyakan kepada orang Kristen sekarang, maukah bapak kalau dikatakan sebenarnya Isa itu ada bapaknya? Pasti kita perang. Tapi kaum muslimin tidak boleh melakukan itu. Karena di Al-Quran ada larangan itu. Larangan la tasukul ladina kafar. Jangan menghina di ayat 108 di surat uh, ayat 108 mengatakan la tasubul ladzina yad'una min dunillah itu perintah Allah kepada kita jangan mencaci orang-orang yang menyeru selain Allah fayasubbullaha di gaya ini dia akan membalas mencaci Allah tanpa ilmu nah begitu Allah mengatakan kita dengan iman kita tidak mau menjadi mempermasalahkan masalah itu karena itu iman. Tetapi mereka dengan antusias setiap hari ini mencari kesalahan Nabi Muhammad. Buat karton di Eropa sana. Nama hina di sini dengan buku-buku yang diedarkan di Pasuruan itu. Nah, ini terjadi hal-hal yang dikatakan demokrasi yang kebablasan kita tidak menginginkan demokrasi yang ada di negara Arab, demokrasi yang diinginkan oleh Amerika, yaitu semuanya berujung kepada hak asasi. Apa hak asasi? Seorang wanita lesbi, kalau dia ingin menikah dengan temannya sama lesbi, itu hak dia. Kalau dia kawin di rumah silakan, tapi kalau dia menikah, minta undang-undangnya, dia pergi ke DPR minta dibuatkan undang-undang, itu tidak tidak demokratis lagi. Itu sudah menyalahi aturan-aturan yang ada di Timur Jadi hadirin yang berbahagia, kita jangan sering terprovokasi. Kita diminta supaya cerdas melihat permasalahan yang tsunami Nah, lucunya ketika masjid ulama mengeluarkan 10 kriteria arya sesat, banyak di antara oh ubah saja masuk ulama itu. Ini masuk ulama yang memicu kerusuhan. Aneh kan? Dikatakan masih ulama yang memicu kerusuhan karena ada kriteria 10 ini. Padahal majelis ulama menghimpun semua orang, mengeluarkan 10 kriteria untuk menjaga supaya jalanan saling menistai agama. Agama yang jangan saling menistai. Jangan ada kelompok yang mengatakan dia muslim. Tapi dia menghina nabinya setiap saat. Bagaimana bisa seperti itu? Kalau dikatakan kami juga salat, salatnya untuk siapa? Bukan lagi untuk Allah atau untuk Nabi Muhammad salawatnya. Nah ini adalah penistaan terhadap agama. Jadi reformasi yang sebenarnya itu tidak reformasi yang kebablasan seperti ini. Negara kita negara hukum. Semestinya tidak ada lagi perdebatan yang baik. Hanya yang diharapkan hanya kekuatan power orang nomor satu. Untuk sudah mau memenuhi permintaan kaum muslimin yang banyak atau memenuhi permintaan kaum yang sedikit yang setiap saat memiliki masalah. Nah ini yang saya katakan tadi menangkap asap tidak mematikan api. Mau membubarkan organisasi-organisasi yang setiap hari punya gila anak muda yang punya gila membela agamanya untuk menegakkan kebenaran, malah mau dibubarkan, membela satu agama satu kelompok yang menistai agama setiap hari. Nah itu aneh di negara kita. Jadi ya, sebenarnya tidak cocok kalau negara ini menjadi contoh apa yang dikatakan Amerika. Bercontohlah Indonesia apa yang terjadi. Oh maksudnya contoh Indonesia karena ada usaha untuk menghapuskan hukum untuk alasan HAM. Itu bukan reformasi atau yang kita inginkan kita hidup bisa damai dengan kelompok apapun. Karena Rasulullah SAW pernah mewujudkan itu dalam tatanan kehidupan di Madinah. Dengan persyaratan kata Rasulullah, Ta'alu ila kalimatin sawa. Ayat. Mari kita buat konsensus yang sama. Apa konsensus yang sama? Allah na'budu illallah. Untuk tidak menyembah selain Allah. Hanya tidak menyembah selain Allah wala nusyrika bihi syai'an. Jadi mohon mari kalau ketuhanan yang Maha Esa sebagai undang-undang dasar semua agama harus mengakui inilah Allah segala. Tapi kalau fa'in tawallau kalau mereka tidak mau membuat konsensus yang sama untuk hidup rukun dan damai, kata ayat ini ishadu bidadna muslimun. Tolong lihat, tolong Lihat kami ini sebagai mukti. Jadi ishadu bi anna hargai kami sebagai mukti. Itu kalimat ishadu bi anna muslim. Hargai kami sebagai mukti. Jangan karena ini ada persamaan, karena ini kerukunan. Umat Islam harus mengorbankan prinsip. Sekarang sudah mempermain-mainkan. Iman ulama sendiri di istana ketika ada pertemuan sudah ada yang berani mengatakan dengan senyum tertawa bahwa nanti di surga ternyata ada Romo, Amin Rais, Gusdur. Itu semuanya duduk di surga. Mana ada dalam konsep Al-Quran orang kafir di surga, orang munafik di surga? Tidak. Nanti dimana mengatakan ingin kalau mau bersatu bersama kompetensi jangan mengatakan agama kamu saja yang benar. Ya kalau itu dasar untuk kerukunan umat beragama umat Islam pasti tidak setuju. Apakah Bapak mau dikatakan agama Bapak sejaya? Ya, kita sebagai muslim mengatakan agama kita yang benar. Inna dina indallahi islam. Nah, prinsip-prinsip ini ingin dihapuskan untuk hanya kerukunan umat beragama. Itu cara yang salah. Jadi umat Islam harus bersabar, yang mayoritas Islam harus mengorbankan prinsip-prinsip keagamaan. Jangan mengatakan lagi hanya saudara yang masuk Islam. Ternyata di dalam kafir, di dalam Al-Quran orang kafir yang tetap masuk neraka. Nah, ini tidak mungkin terjadi apa dari kerukunan umat beragama kalau umat Islam harus mengorbankan prinsip. Nah, inilah yang dikatakan reformasi kebelasan. Saya mengatakan tidak perlu mencontoh Indonesia. Karena Indonesia paling terburuk dari pelaksanaan hukum. Hukum sudah ada malah ditinggalkan. Malah yang bukan hukum yang mau dilaksanakan. Nah, kalaulah dari dahulu masalah hukum, masalah hukum ekonomi, hukum yang menyangkut dengan korupsi, yang penampak itu ditegakkan, ini kita tidak punya ini. Tapi ternyata bukan hukum yang berlaku ini saya juga heran ketika anggota DPR berteriak-teriak untuk memberantas korupsi. Tapi ketika membicarakan korupsi itu di kelompok partainya, mereka tidak setuju. Itu kan aneh. Ketika teman-temannya ditanggapi, mereka tidak setuju. Padahal data ini yang berteriak-teriak anak seluruh orang kalau ditangkap. Nah, itu apa artinya? Kita bukan contoh terbaik dalam pelaksanaan dari itu hadirin yang berbahagia, saya mengharapkan pada kita semua karena mungkin kita mendapat sepotong-sepotong, tetapi harus mencari permasalahan sebenarnya agar kita jangan hanya terbawa oleh provokasi orang lain sehingga kita juga menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Sehingga kita sebagai orang yang beriman punya akidah yang fakihah kita berdiri tetap setiap saat ingin membela agama kita ingin berlaku santun pada orang lain. Nah, agama kita bukan agama yang menghadirkan kekerasan. Hadirin berbahagia itu kajian kita pada siang ini bahwa apapun yang terjadi di luar negeri sana itu hanya baru ya, ya. tapi kita lihat apakah mereka akan seperti Indonesia atau tidak atau lebih baik dari kita mungkin kita yang akan mencontoh mereka wallahu a'lam tetapi tetap atas pegang kepada apa yang kita miliki yaitu Islam dan tidak kita jangan mau dirusak oleh orang lain. Hadanallahu alaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.